Begitu juga seorang lagi-lagi Yang tanpa sengaja menyaksikan aurat dari seorang wanita Di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari Tanpa sengaja kedua mata ini melihat aurat wanita Sehingga dirinya tidak pantas untuk melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mengasingkan diri di buka bukit Uhud bertobat malu ke hadirat Allah subhanahu wa taala ya Allah mataku sudah tidak pantas lagi melihat atau memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci dan mulia ya Allah Ampuni setiap kedua mata setiap kedua mataku memandang dengan sesuatu yang hina padahal dilihatnya enggak sengaja. Namun cinta seorang pemuda ini sangatlah tajam dan dalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak ingin lagi melihat wajah Rasulullah. Kenapa? Karena malu tidak ingin wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinodai oleh kedua mata pemuda ini. Akhirnya Ucapan itu didengar oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Madinah di Ya Abu Bakr, jemputlah pemuda itu. Katakan bahwasanya aku rindu padanya. Ketika Abu Bakar menjemputnya di Bukit Uhud, engkau telah dipanggil oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Wahai Abu Bakar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku malu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku takut mengotori wajah Rasulullah dengan kedua pandangan mataku. Yang sehingga mataku ini tidak pantas lagi untuk melihat wajah Rasulullah karena terdapat sebuah dosa dan kehinaan. Dan aku tidak mau menghinakan wajah Rasulullah dengan kedua pandangan. Kata Sayyidina Abu Bakar Ini bukan masalah dosa hina atau apa Ini adalah perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang wajib engkau datangi Maka Terketuklah hati pemuda ini Ketika sampai kepada Masjid Nabawi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan Al-Quranul Karim ketika solat maghrib maka didengar oleh pemuda tadi sudah tidak kuat menahan hati Karena malu yang sangat tinggi sekali tidak mau ingin menodai Wajah Rasulullah dengan kedua matanya ketika mendengar bacaan Quran Bismillahirrahmanirrahim Jatuh Tidak kuat mendengar suara Rasulullah Kekasihnya itu membaca Quran Menjadi imam Baru baca sampai suratul Fatihah dibangunkan lagi oleh Sayyidina Abu Bakar Alhamdulillahi Jatuh lagi Tidak kuat menahan Tidak ingin menodai Wajah Rasul dengan kedua mata Sampai mengikuti salat maghribnya Sampai selesai Maka dipanggillah pemuda itu agar dekat badannya Tetap pemuda itu tidak mau memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan wajahnya, pandangannya untuk melihat wajahnya, ya Rasulullah, sungguhnya aku malu melihat wajahmu dan memandangmu karena mataku ini mengandung sesuatu yang hina yang tak pantas dan aku tidak mau mengotori wajahmu yang suci dan mulia irfa ra'sak angkat kepalamu dan pandanglah wajahku ketika memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung malu tidak kuat untuk menahan memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam lama-lama ya Rasulullah istahi minka ya Rasulullah aku malu padamu ya Rasul maka Rasulullah tersenyum Kini Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa Tak lama kemudian pemuda ini wafat di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam Disaksikan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kami para sahabat Rasulullah menyaksikan pembela-pembela Rasul, pembela-pembela Islam wafat di medan pertempuran tidaklah kami saksikan melebihi kemuliaan yang melebihi dari pemuda ini wafat di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat wafat di medan pertempuran ini pemuda ini wafat di pangkuan di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika telah sampai ucapan sungguh kau telah diampuni dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafat dalam keadaan tidak mau mengotori wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau sudah bertobat innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat. Pemuda ini sudah bertobat di Bukit Tuhun. Bahkan disampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai keluar dari bibir Rasul sallallahu alaihi wasallam kau telah diampuni oleh Allah. Bahkan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu anil hawa." huwa illa wahyun yuha dalam Muhammad itu berkata melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan cinta kepada Rasulullah SAW. bahkan pemuda ini meninggal di pangkuan Rasulullah SAW dalam keadaan sujud di pangkuan Rasul subhanallah subhanallah subhanallah